Dan kita masih berada di kitab atau pada kitab At-Taharah, tepatnya pada bab yang ke-6 fil mashi al khuffaini wal imamati wal jabirah. Kita telah membaca beberapa permasalahan dalam bab ini. Permasalahan yang terakhir kita baca dan kita jelaskan yaitu al-mas'alah as-sadisah. Permasalahan yang keenam yang membahas tentang ibtida'u muddatil mashi. Awal penghitungan waktu mengusap. Insyaallah taala di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pada permasalahan yang ketujuh. Dan ini merupakan permasalahan yang terakhir, pembahasan terakhir dalam bab ini. Qala al-mas'alatus sabi'ah al-mashu al jabirati والعمامة وخمر النساء mengusap di atas al jabira imama dan khamrin nisa al jabira hiya a'wadun a'wadun wa nahwuha kal jibsi mimma yurbatu 'ala al-kasri liyajbura wa yaltathima al-jabira adalah a'wad A'wad Barakallahu fikum uh, Naam Penguat Atau Barakallahu fikum Sejenis uh, Naam Palak ya. Di, di palak, palak. Ya seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan al-jabirah yang menopang, menguatkan sesuatu yang patah. Kal gips di sini disebutkan seperti gips. Ya, seperti gips. mimma yurbatu alal kasr yang di lilitkan diikatkan pada sesuatu yang patah dililitkan atau diikatkan pada sesuatu yang patah apa namanya itu ya sesuatu yang patah kemudian di dikuatkan dengan kayu atau yang semisalnya Awad itu dari ud. Ini semacam kayu yang digunakan untuk dipalak, eh, menguatkan, mengokohkan sesuatu yang patah. Apakah itu tulang ataukah kayu dan semisalnya al-muhim untuk mengokohkan. Nah, itu dinamakan dengan jabirah. Nah, jabirah, penguat dari al-jabr. Yajbur, jadi menguatkan, mengokohkan sesuatu yang patah. Itu jabira. Liyajbura wa iltathima. Untuk menguatkan dan mengokohkan yang patah tadi. Menguatkan dan menyambungkan kembali sesuatu yang patah tersebut. Itu al-jabirah. wa 'alaiha maka diusap di atas jabirah yumsahu 'alaiha 'alal jabirah diusap di atas al-jabirah ketika seorang berwudu. Ketika seorang berwudu maka dibolehkan bagi dia diberi rukhsah untuknya mengusap di atas penyangga tadi, penopang tadi. Atau diistilahkan dengan spalak atau yang semisalnya. Wa kadalika yumsahu 'alal lusuqi wal lafaifi allati tu'dau 'alal juruhi. Demikian pula dibolehkan untuk diusap ketika berwudu di atas al lusuk Lusuk dari lasiqa, yalsaku, lusukan Sesuatu yang menempel pada luka. Mungkin kalau bisa diterjemahkan eh, dengan terjemahan yang mendekati yaitu mendekati makna ini adalah ada dan juga al-lafaif. Lafaif adalah jamak dari lifafa. Lifafa yang dimaksud di sini adalah perban yang dililitkan. Lafaif atau lifaf jamak dari lifa uh, lifafa itu mayulafu ala rijil wa nahwi wa ghairi. Suatu yang dililitkan pada kaki atau yang semisalnya yaitu sejenis perban. Kalau perban itu dililitkan biasanya iya. Gulungan dan dililit. Kalau lusuk yang ditempelkan di luka, perban, ya menempel. Barakallahu fikum. Nah, ini juga dibolehkan untuk mengusap di atas ini, di atas al lusuk. Demikian pula al-lafaif. itu tudau alal juruh yang diletakkan di atas luka al-juruh. Fa kullu hadhihi al-asya yumsahu 'alaiha semua ini diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Bisyartin antakuna ala qadril hajah. Akan tapi dengan syarat hanya sebatas kebutuhan saja. Ya. Diperbolehkan mengusap dengan batasan al-hajah jika memang dibutuhkan. Dibutuhkan ini sangat-sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat kalau masih bisa dibuka dan dia berwudu, luka tersebut terkena air tidak bermadarat kepadanya dengan madarat yang besar, maka dia membukanya. Yang dimaksud dengan qadril haja di sini adalah yakni sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Barakallahu fikum biqadril ala qadri al haja. fa in tajawazat qadr al hajati lazimahu naz'u ma zada ala al haja. jika melewati batas dari kebutuhan tadi ini sudah tidak butuh lagi maka lazim bagi dia wajib baginya untuk melepaskan membuka perban atau membuka plester atau melepaskan aljabirah tadi kemudian dia membasuhnya jika itu anggota-anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh wajib bagi dia untuk melepaskan mazada alal haja yang lebih dari batas kebutuhan lebih dari batas kebutuhan barakallahu fikum Qala wa yajuzu al-mashu 'alaiha fil hadithi fil hadathil akbari wal asghari dan boleh mengusap di atas tadi ya jenis-jenis naam uh, sarana atau alat-alat yang digunakan tadi untuk menutupi luka dan semisalnya maka ini boleh diusap padanya pada hadas yang kecil dan juga pada hadas yang besar. Pada hadas kecil dan hadas besar. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dalam bab ini bab haja bal darurah sangat dibutuhkan dan masuk pada kondisi darurat. Walaysa lil masih 'alaiha waqtun muhaddadun bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha au shifa'i ma tahtaha dan tidak ada pengusapan pada benda-benda tadi ya tidak ada batasan waktu tertentu tidak ada pada pengusapan uh, al-jabirah wa kadzalika al-lusuk dan yang semisalnya tidak ada batasan waktu pengusapan. Berbeda dengan apa? Dengan al-khuf. Berbeda dengan khuf. Maka ada batas waktunya bagi musafir sehari semalam, uh, tiga hari tiga malam, bagi mukim sehari semalam. Bal yumsahu alaiha ila naz'iha. Bahkan dia terus mengusap, atau eh, diusap tadi terus sampai melepaskan benda-benda tersebut au syifa'i ma atau sembuh nam yang dibalik itu dibalik perban atau jabirah tadi atau yang semisalnya jika telah sembuh maka wajib bagi dia untuk melepaskannya dan membasuh atau ketika dia sudah melepaskannya maka boleh atau wajib bagi dia untuk membasuh dan tidak diperbolehkan untuk mengusap lagi. Kalau dalilu ala dalika dalilnya adalah annal masha 'alal jabirati daruratun. Mengusap di atas jabira ini termasuk darurat. Berarti diperbolehkan ini karena kondisi darurat. Diperbolehkan mengusap di atas al-jabirah dan yang sejenisnya perban, plester, dan yang sejenisnya, ini termasuk kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Pada asalnya tidak boleh. Namun karena darurat diperbolehkan. Ya, karena darurat diperbolehkan. Ini permasalahan fikih yang memang para ulama bahas karena terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ada dikeluhkan oleh kaum muslimin sehingga para ulama membahasnya dan menjelaskan kepada umat terkait dengan hukum mengusap di atas al-jabirah dan yang sejenisnya. Maka disebutkan di sini annal mas'a al jabirah daruratun. Termasuk perkara yang darurat. Yang mana kaidah menyebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Kondisi darurat memperbolehkan menghalalkan sesuatu yang dilarang dan yang diharamkan. Dalam kondisi apa? Darurat. Dan ini termasuk salah satu keindahan Islam, salah satu tanda bagusnya Islam, indahnya Islam dan mudahnya syariat Islam. Qala wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Dan sesuatu yang darurat itu dibatasi dengan batasannya. Tuqaddar ini dibatasi dengan batasan darurat tadi, tidak boleh melebihi. Ya. Kalau sudah tidak darurat lagi, sudah hilang batasannya, sudah hilang sebabnya, sebab darurat tadi hilang, atau sudah melewati batas darurat maka kembali kepada hukum asal kembali kepada hukum asal barakallahu fikum Fad daruratu tuqaddaru biqadariha perkara yang darurat itu dibatasi dengan waktunya dibatasi dengan kadar daruratnya selama masih darurat diperbolehkan ketika telah hilang sebab daruratnya maka kembali kepada hukum semula. Wala farqa fiha bainal hadatsaini. Dan tidak ada perbedaan pada hal ini yakni pada uh, ad-darurah ini pada dua hadas tadi. Sama-sama hadas kecil itu darurat, hadas besar juga darurat sehingga tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ketika seorang enam dia terkena musibah misalnya patah kakinya atau yang se, atau dari anggota badannya kemudian diperban dan seterusnya maka di sini diperbolehkan bagi dia untuk mengusap di atasnya Mimbab apa darurat dia mengusap di atasnya barakallahu fikum sampai sembuh atau dia melepaskan naam Eh, perban atau yang semisalnya yang menutupi luka atau patahnya tadi. Barakallahu fikum. Ketika dia hadas kecil ataukah hadas besar sama, tetap mengusap. Karena apa? Karena ini bab ad-darurah. Sama-sama darurat. Ilahnya sama, maka hukumnya sama. Kalau wa kadzalika yajuzu Al-mas'u al imamah. Demikian pula boleh mengusap di atas al-imamah. Wahia ma yu'ammimu bihir ra's. Imamah itu adalah sesuatu yang yu'ammim. Yang meliputi dan menyelimuti mayoritas bagian kepala. Dimaksud dengan ras di sini, yakni aghlab minar ra, min ras, minar ras. Mayoritas kepala itu tertutup. Ya, itu dinamakan dengan imamah. Namun bedanya dengan kolang sua kalau imamah itu dililit, suatu yang dililit dan meliputi kepalanya, menutupi kepalanya secara global, secara naam umum. Ya, mayoritasnya. Ah, itu dinamakan dengan imamah. Ini yani suatu yang yulafu ala ra's wa yu'ammimuhu. Yang dililit di kepala dan menyelimuti atau meliputi mayoritas dari bagian kepala. Paham sampai di sini? Nah, kalau kolang sua juga demikian menutupi mayoritas bagian kepala. Namun bedanya dengan imamah, imamah itu dililit. Nah, sehingga antum pakai apa saja kalau dililit, pakai sarung dililit tetap dinamakan imamah. Iya. Apa saja ketika dililit demikian maka dinamakan imamah. Imamah itu sesuatu yang dililit dan menutupi hampir ya, sebagian besar bagi, uh, eh, kepala ya na'am wahia ma yu'ammimu bihi ra's wa yukawiru alaih yukawirin maknanya tadi yukawir yakni mengelilingi kawir takwiran barakallahu fikum ay yulaffu wa dalilu ala dzalika dalilnya Dalil tentang bolehnya mengusap imamah mengusap imamah Hadis Al-Mughirah Ibni Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masa ala imamatihi wa ala nasiyati wal khufain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap di atas imamah dan mengusap an-nasiyah ubun-ubun dan mengusap al khuffain dan mengusap dua khuf. Wa hadis annahu sallallahu alaihi wasallam masa al khuffaini wal khimar yakni al imamah dan juga hadis bahwasanya Nabi SAW mengusap di atas khuf dan khimar yaitu al imamah. Maksudnya khimar adalah al imamah. Namun dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya mengusap imamah itu boleh dilakukan bersendirian. Artinya secara tersendiri ketika dia ingin mengusap imamah. Berbeda ketika dia mengusap nasiah. Karena di dalam hadis juga disebutkan masa ala imamatihi wa ala nasiyatihi wal khuffain mengusap ubun-ubun. Tadi kita katakan mengusap imamah boleh sendiri secara terpisah. Adapun mengusap ubun-ubun maka tidak boleh sendiri. Namun harus dibarengi dengan imamah. Harus dibarengi dengan al-imamah. Ketika seorang mengusap ubun-ubun maka dia juga harus mengusap imamah. Nah, atau dia mengusap imamah maka dia juga ingin mengusap ubun-ubun tidak apa-apa, dua-duanya. Tapi kalau mengusap ubun-ubun tersendiri, maka ini uh, tidak diperbolehkan. Mereka berdalil dengan hadis ini di mana Nabi uh, Al-Mughirah menyatakan, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masah ala imamatihi wa ala an-nasiyah." Digabungkan. Ala imamatihi wa ala sebutkan ala dua kali. Ini yani, ala imamatihi wa ala nasiyah. Ini yani, secara bergandengan digandengkan pengusapan nasiah dengan al-imamah. Sehingga mengusapkan na, mengusap nasiah ubun-ubun tidak boleh disendirikan, tapi harus digandengkan dengan pengusapan imamah. Kemudian qala wal mashu alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun. Dan mengusap imamah juga tidak memiliki waktu tertentu, tidak memiliki batasan waktu tertentu. Sebagaimana mengusap di atas al-jabirah dan sejenisnya. Walakin law salaka sabilal ihtiyati falam yamsahha illa ida labisaha ala taharatin wa fil muddatil muhaddadati lil mashi alal khufain lakana hasanan. Namun jika dia mengambil jalan kehati-hatian untuk lebih berhati-hati, tidaklah dia mengusap di atas imamah kecuali jika dia telah memakai imamah dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar dan dia mengusap di batasan waktu yang telah ditentukan di dalam mengusap khufain. Batas waktu yang telah ditentukan ketika mengusap khuf. Iya. Artinya dia ketika mengusap imamah mengikuti mengusap khufain dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Lakana hasanan maka ini hasan bagus, yakni afdal. Mengambil sikap kehati-hatian. Dan ini difatwakan oleh sebagian ulama di masa ini diantaranya Syekh Ibn Baz, demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu atau rahimahumallahu jami'an. Ya. Mereka menjelaskan terkait dengan permasalahan ini yaitu ketika seorang naam mengusap imamah dan dia mengikuti mudah masih Al khufain mengikuti batasan waktu ketika mengusap khuf maka itu lebih afdol lebih bagus lebih berhati-hati Naam Qala ammal khima'al amma khimarul mar'ah wa huwa ma tughatti bihi ra'saha adapun al khimar ini khimarul mar'ah khimar yaitu uh, penutup kepala dari wanita ya cadar atau yang semisalnya nah jilbab atau cadar yang menutup kepalanya dan juga uh, wajahnya sampai kepada bahunya itu khimar wa huwa ma tughatti bihi yaitu yang menutup kepalanya khimar Fal aula alla tumsahu 'alaiha. Maka yang lebih utama tidak diusap di atas khimar. Tidak diusap. Al aula. Artinya tetap dibuka. Pakai jilbab atau pakai niqab ya. Dan yang semisalnya hendaknya dibuka ketika berut Illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'iha kecuali ada kesulitan, keberatan ketika melepaskannya. Ya, ketika berat melepaskannya, maka tidak mengapa untuk mengusap. Aulimaradin fi raksi atau ada naam sakit, penyakit pada kepalanya. Sehingga tidak bisa terkena air. Maka labas. Dia mengusap di atas khimar tadi. Au nahwi dhalik atau yang semisal ini. Atau yang semisal ini. Nah, maka boleh untuk diusap ketika kondisinya seperti ini. Kondisi apa? Masyakkah. Kondisi masyakkah. Dan ini juga apa yang disebutkan di sini, ini juga adalah fatwa dari para masyayikh, para ulama kita di zaman di masa ini diantaranya Syekh Ibn Baz, diantaranya Syekh bin Bas, demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahumallah jami'an. Barakallahu fikum. Qala walau kana ar-ra'su mulabbadan bihinna'i au ghairihi wa yajuzul mashu alaihi. Dan seandainya jika kepala, ini yani rambut kepala ini mulabbad dalam keadaan mulabba dan bihinna. Mulabba di sini maknanya e, dikeraskan rambutnya atau juga bermakna disemir. Ya, disemir atau dikeraskan rambutnya. Ada dua makna. Kalau disemir ya dikasih warna ya. Dikasih warna. Naam kalau dikeraskan biasanya ada kasih bahan tertentu madah untuk mengeraskan rambut agar tidak acak-acakan. Ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau haji. Ketika beliau berhaji, Nabi SAW mengeraskan rambutnya. Nabi menyatakan, ini qad suktu hadi walabbattu ra'si. Ketika ditanya, kau, engkau kok tidak uh, naam, tidak tahallul, ketika melakukan umroh dan haji karena Nabi ketika itu melakukan umroh kemudian haji dua manasik sekaligus nah dan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk bertahallul tahallul dari umrohnya yaitu haji tamattu mereka bertahallul kemudian istri-istrinya juga demikian diperintahkan untuk bertahallul maka mereka bertanya istrinya bertanya kepada Nabi kami nam eh, halal dari ihram bertahalul. Kenapa engkau tidak ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, ini qad hadi walabattu ra'si. Aku sudah menggiring hadiu, membawa hadiu, yakni sesembelihan. Sudah aku siapkan dan aku menggiring dari miqat ke uh, Makkah dan aku telah mengeraskan rambutku. Artinya Nabi sudah persiapan untuk melakukan haji kiran, yaitu haji yang terdapat padanya dua manasik sekaligus, umrah dan haji sekaligus. Tanpa adanya tahallul. Tanpa ada tahallul. Kecuali sampai selesai tahallul akbar. Syahid di sini Nabi melakukan talbid. Yaitu mengeraskan rambutnya. Dengan bahan tertentu agar keras, tidak acak-acakan, nam dan mudah diurus rambut tersebut. Maka jika seorang menggunakan hinna, hinna itu salah satu bahan untuk menyemir rambut, ya, menyemir rambut, ngecat rambut, au atau yang lainnya fayajuzul mas'u alaih maka boleh untuk mengusap di atasnya. Boleh untuk mengusapnya. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan perbuatan di sini yaitu talbid bukan menyemir karena para ulama berbeda pendapat terkait dengan uh, menyemir rambut apakah Nabi SAW menyemir rambutnya di sini terjadi khilaf para ulama ada yang menyatakan Nabi menyemirnya ada yang menyatakan tidak Nabi tidak menyemir rambutnya kalau terkait dengan talbid tadi itu jelas dalam hadis labbattu roksi yakni mengeraskan rambut agar tidak acak-acakan karena haji panjang ya waktunya sehingga tidak terlalu Eh, tersibukan untuk mengurus rambutnya. Maka Nabi mengeraskan dengan bahan tertentu sehingga tidak terlalu merepotkan rambutnya tidak kotor, tidak acak-acakan. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan menyemir, ah di sini terjadi khilaf apakah Nabi menyemir rambut atau tidak. Namun hukum menyemir rambut para ulama menyebutkan boleh. Karena ada perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya Nabi menyatakan ghayyiru syaiba wajtanibu as-sawad. Rubahlah uban-uban itu dirubah dengan warna lain selain hitam, tapi kalian hendaklah menghindari warna hitam. Taib. Wa umuman li fi'li Nabi SAW wa umuman taharatul ra'si fiha syai'un minat tashil wa taisir ala hadilum. Dan keumuman dalam Eh, syariat Islam, maksudnya keumuman dalam syariat Islam yaitu toharatul ras, kesucian rambut itu padanya perkara ada padanya kemudahan, keringanan bagi umat ini. Terkait dengan menyucikan rambut itu mudah. Oleh karena itu dalam uh, wudu rambut itu diapa? diusap saja, tidak dibasuh tapi diusap. Ketika berwudhu rambut diusap, rambut kepala itu diusap. Kenapa? Karena syai'un minat takhfif wa taisir wa tasyil. Ada kemudahan terkait dengan itu. Sehingga dari atas dasar ini para ulama menyebutkan boleh untuk mengusap ketika memakai henna atau yang semisalnya atau ketika dia mengeraskan rambutnya tidak mengapa untuk mengusapnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang ketujuh tentang al-ghusl mandi pada pertemuan berikutnya wallahu alam bisawab sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam